Hadis yang ke-57 berkata Abu Daud, Haddathana Muhammad bin Kathir, Qala haddathana Hammam, dari Ali bin Zaid, dari Ummu Muhammad, dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana la yarqud min lailin wala naharin, fayastayqidhu illa tasawwaka qabla an yatawadda'a. Adalah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah tidur di waktu malam atau di waktu siang, lalu beliau bangun, kecuali beliau bersiwak sebelum berwudu. Syekh Albani berkata bahwa lafaz waktu siang ini adalah lafaz yang doif. Yang benar, ya, tidaklah Rasulullah SAW tidur di waktu malam, lalu beliau bangun, kecuali beliau bersiwak, ya sebelum berwudu, sebagaimana ditunjukkan oleh riwayat-riwayat yang banyak, di antaranya dari hadis Aisyah, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anhuma yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis 58 qala haddatsana Muhammad bin Isa qala haddatsana Husyaim qala akhbarana Husain dari Hab dari Habib bin Abi Sabit dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas dari ayahnya dari kakeknya itu Abdullah bin Abbas ia berkata Bitu lailatan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam aku menginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma istayqadha min manamihi ata tahurahu fa'akhodha siwakahu fastaka. Ketika Rasulullah SAW bangun dari tidurnya, beliau mendatangi yaitu tempat atau air bersucinya, lalu beliau mengambil siwaknya, lalu kemudian beliau pun bersiwak. Thummatala hadhil ayat. Kemudian beliau membacakan ayat ini, Inna fi khalqis samawati wal ardi, wa fil layli wal nahari la ayatin liulil albab. Hatta qaraba an yakhtima surah au khatamaha sampai-sampai beliau menghatam atau meng sampai kepada akhir surat Ali Imran tersebut. Thumma Kemudian beliau pun berwudu. Fa'ata musallah, lalu beliau mendatangi tempat sholatnya. Fasallah rok'atain, lalu beliau pun sholat dua rakaat. Thumma roja'a ila firashihi fanama masya Allah. Kemudian beliau pun kembali ke tempat tidurnya Lalu beliau pun tidur kembali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian beliau pun bangun lagi dan melakukan seperti itu. Kullu dzalika wa yusalli Setiap itu beliau bersiwak dan sholat dua rakaat. Thumma autara, kemudian beliau pun witir. Berkata Abu Daud, diriwayatkan oleh Ibnu Fudail dari Husain, ia berkata, Fatasawwaka, fatasawwaka, fatawadda'a. Beliau bersiwak lalu ber, dan berwudu dan dan membaca ayat ini inna fi khalqis samawati wal ard hatta khatama surah sampai di akhir surat Ali Imran. Hadis ini menunjukkan bahwa sangat dianjurkan kita bersiwak ketika bangun tidur di waktu malam. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa apabila kita telah ngantuk ya, maka lebih baik kita tidur Ya karena Rasulullah SAW melarang kita sholat dalam keadaan mengantuk. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan bahwa setiap kali kita sholat, kita sangat dianjurkan untuk bersiwak. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Allahumma